Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah puasa kita, menerima segala ibadah kita, bacaan Al-Qur'an kita, salat tarawih kita, sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lain bi mahdhi fadlih wa wa karamih murni kemurahan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah meskipun misalnya sudah melewati bulan bulan Ramadan apa saja yang kita rutinkan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa kiranya kita langgengkan, bisa kiranya kita teruskan rutinitas kegiatannya setelah bulan bulan Ramadan. Karena para salafun saleh menyebutkan di antara tanda diterimanya amal seseorang dalam suatu ibadah atau suatu ketaatan misalnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kekuatan untuk taufik untuk melakukan ketaatan yang yang serupa atau yang lebih baik. Kalau memang kita di bulan Ramadhan sering menghadiri majelis ilmu, maka di luar bulan Ramadhan kita juga terus tidak libur untuk menghadiri majelis majelis-majelis ilmu. Kalau memang di bulan Ramadhan kita banyak sergap baca Quran nanti di luar Ramadan kalau memang ibadah baca Quran kita diterima oleh Allah tanda-tandanya kita juga tetap istiqamah untuk banyak membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya Babu qala Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin باب وجوب الانقياد لحكم الله bab menerangkan keharusan kewajiban tunduk kepada hukum Allah hukum Allah Subhanahu wa taala Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Fala wa Demi Tuhanmu mereka itu tidak beriman, tidak sempurna keimanan mereka. Sehingga apa? hatta yuhakkimuka ma syajara bainahum. Di sini sampai Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan orang yang orang tersebut. Siapa itu? <clears throat> Hatta yuhakkimuka ma syajara bainahum sehingga mereka itu benar-benar menjadikan engkau muhakkam apa tahkim ini kalau nang takmir masjid ana majelis tahkim yang bagian ngetok pa, palu yang bagian menentu menentukan ketetapan-ketetapan nah, kalau mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku muhakkam selaku referen referensi selaku rujuk rujukan semuanya diserahkan kepada Rasulullah ini baru mendapatkan label keima keimanan. Makanya di sini ditiadakan layu minu dinafikan keimanannya. Sehingga apa? Hatta yuhakimuka. Kalau mereka sudah betul-betul menyerahkan segala urusannya kepadamu, siapakah di sini? Kamu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah menyerahkan segala urusannya kepadamu, yaitu Rasulullah, fima syajara bainahum dalam masalah yang mereka sengketakan, dalam masalah yang mereka perdebatkan, dalam masalah-masalah yang perlu ada jawab jawaban. Kemudian setelah diketok palu oleh Rasulullah SAW, summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka ini keberatan. Apa jadi orang Jawa? Legowo legowo apa jari kanjeng kanjeng Nabi apa kata Rasulullah SAW seperti itu sudah diketok palu sudah kalau sekarang bagaimana tidak ada Rasulullah SAW ya ini hukum hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran yang tertera dalam hadis sebagaimana diterjemahkan ditafsirkan oleh para ulama para ulama kalau zaman dulu memang Sampai disebutkan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku kata Rasulullah baik untuk kalian. Kenapa? Tuhadizuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat sesuatu, kemudian kalian bertanya langsung tanpa perantara langsung kepada Rasulullah Rasulullah SAW ini keistimewaannya generasi sahabat sahabat langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dan menanyakan hal ehwalnya mereka. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan keputusannya dari Rasulullah SAW, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما أوتوا حرجا مما قضيت عفوا Kemudian mereka tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dari apa yang telah engkau putuskan, mereka sama sekali tidak merasakan keberatan dari legowo sudah. wa yusallimu taslima menyerahkan sepenuhnya apa yang ditentukan oleh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tipe seorang mukmin yang haki hakiki sama sekali tidak ada mamang sama sekali tidak ada keraguan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang ben yang benar gak diakal-akali bukan seperti orang sekarang mau agama diakal-akali Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib menyatakan laisa dinullah bil hiyali agama Allah ini bukan untuk target pakai trik-trik agama Allah ini bukan untuk target pakai apa namanya cara-cara untuk meloloskan diri dari hukum laisa dinullah bil hiyali fantabih ya naimal muqali maka bangunlah wahai orang yang terti, tertidur kata imamul Hajar. Sekarang kita mendapatkan banyak orang yang mengakal-akali urusan agama. Padahal bagaimanapun rujukan kita adalah nas. Rujukan kita adalah teks suci Al-Qur'an Al dan hadis-hadis Rasulullah SAW berikut pemahaman para ulama para ulama karena kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis, bisa tidak bisa menyelami langsung kecuali via para ulama, para ulama, via para ulama. Ini kita tekankan kenapa? Karena sekarang banyak jargon-jargon seperti itu, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, tapi tidak melalui media yang benar, tidak melalui media yang valid, yang bisa dipertanggung, bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya memahami Al-Quran serampangan. Akhirnya memahami hadis serampak, serampangan. Kita tekankan lagi, rujukan kita, sumber hukum kita Al-Quran dan hadis menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama. Loh, mana porsinya akal? Ada porsinya akal, tapi kalau memang tidak disebutkan dalam nas, tinggal dikias-kiaskan namanya. Sekarang misalnya whisky apa tidak ada disebutkan dalam Quran, tidak ada disebutkan dalam dalam hadis. Tapi kan ini sama-sama ada unsur memabuk, memabukkan. Nah, di situ tinggal dikiaskan. Di sinilah porsinya ah, akal. Mu zaman biyen gono iki, zaman biyen gono iki, tapi podo hanya nama namanya saja berbe berbeda. Bentuknya saja berbeda, isinya sama. Unsur kejahatannya sa sama, mudaratnya sama. Ya, ini tinggal dikias dikiaskan. Karena bagaimanapun semuanya itu harus kembali kepada nas nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nas sudah jelas dan tidak perlu ditakwil-takwil. Ya, ini bukan ruang untuk mentakwil-takwil. Sekarang orang gampang. Nah, sekarang bahkan di beberapa perguruan tinggi, nauzubillah min zalik, ya, sudah dipelajari namanya tafsir hermeneutik. Ini menafsirkan Al-Qur'an seperti menafsirkan Injil Bible. Sudah menjadi materi wajib di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia ini. Inna wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya itu mengakal-ngakali urusan aga, agama. Ini secara tidak langsung menyatakan Al-Quran ini gak asli. Naudzubillah min zalik. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Haddad, "Alaika bitashihil yaqin alladhi huwa alaika bitashihil asas alladhi huwa al-yaqin wa dini min ghairi miryati." Kata Imam Al-Haddad, pertama kali langkah pertama kali bagi seorang individu muslim apa? Menguatkan dasaran keyakinannya. Tashihil yakin. Sampai sama sekali tidak ada keragu, keraguan. Sama. Makanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karam wajah menyebutkan, "Lau kushifal hijab, mazdadtu yaqinan." Sekiranya tirai hijab ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bertambah yakin. Maksudnya apa? Karena keyakinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah puncak. Nah, ini profil seorang sahabat yang sama sekali tidak ra, tidak ragu akan apa yang dianut dianutnya. Ini umum ya kita bicara tentang masalah ini apakah berkaitan dengan keyakinan akidah ataukah berkeyakinan berkaitan berhubung kait dengan masalah syari syariah aja ajaran jangan sampai mamang apa yang disebutkan oleh agama kita ini sudah pasti benar hanya saja kita tidak menjangkaunya akal manusia ini terba terbatas kita tidak bisa menjangkaunya di samping itu juga ada yang diterangkan secara gamblang khususnya tentang hukum-hukum jual beli hukum-hukum perniagaan. Ini jelas hikmah yang tertera dari apa yang dituliskan oleh syariat Islam. Harus ada ijab kabul, ya kan? Harus ada kesepakatan, harus sama-sama ridho, tidak boleh ada unsur tipu menipu. Ini jelas kalau dalam urusan muamalat, dalam urusan jual beli jelas hikmah-hikmah dibalik hukum-hukum Islam, rahasia-rahasia asrarus syariah. Kalau bahasanya uh, Syekh Waliullah bin Abdurrahim Ad-Dahlawi, seorang ulama besar India, asrarus syariah, rahasia-rahasia syari syariat. Ini jelas. Yang tidak kita jangkau ini biasanya dalam masalah hukum-hukum ibadah. Saya kau nih, kenapa kok sholat itu 17 rakaat? Kenapa kok waktunya pada waktu ini, pada waktu ini, pada waktu ini. Kenapa kok tarawih itu setelah isya? Kenapa kok ini apa hikmahnya? Nah. Apa hikmahnya di sini? Kita tidak bisa menjangkaunya. Meskipun kita yakini di balik itu pasti syarat hik hikmah. Karena sebetulnya hikmah yang tertinggi adalah ta'abbud, ta'abbudiyah apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan A, ah, ya sudah, itu kita yakini. Jangan sampai kita meragukan kebenaran yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam asy syafii ini seorang ulama besar. Al-Imam asy syafii bahkan orang-orang barat pun banyak yang apa namanya takjub dengan pemikiran Al-Imam asy syafii mirip dengan Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Asyatibi mengembalikan segala hukum syariat Islam ini mengkerucutkan segala hukum syariat Islam ini kepada lima pokok, lima poin. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kenapa kalau ada orang zindik, ya kan? Kenapa kalau ada orang yang merusak akidah harus diponis, harus ditegaskan oleh apa negara is Islam karena di Indonesia bukan negara Islam akhirnya ya loyo kalau di negara Islam misalnya ada yang bikin-bikin baru-baru harus ditindak supaya tidak langsung jadi benar benalu supaya apa loh kita apakah tidak menghormati pendapatnya dia gak ngurus pendapat dia gak ngurus pendapat syirzimah sempalan-sempalan karena takutnya akan menular Kenapa itu? Hifzuddin, menjaga agama. Kenapa? Dalam negara Islam apabila ada orang yang murtad dibunuh supaya gak nulari. Siji, cukup. Nah, supaya gak ikut-ikut yang lain. Ini dalam negara Islam seperti itu. Meskipun sekarang ini di TV-TV sekuler di mana-mana pasti di pojok-pojokkan kalau orang mau ingin apa menerapkan syariat Islam. Kok titik-titik ini dituduh hati, bukan hati. Tapi bagaimanapun syariat Islam itu perlu dijun, dijunjung. Sekarang kita tahun 80 di Indonesia baru masuk. Itu urusan ahwal syaksiyah, urusan pernikahan, urusan perwakafan, urusan gunung-gunung ngunut Padahal luas syariat Islam ini. Bukan hanya urusan itu, itu pun masih bisa milih ke pengadilan agama atau ke pengadilan umum. Kan seperti itu di Indonesia. Padahal kita ini sangat poten, potensi. Nah, kalau sekarang ini secara resminya tidak ditentukan seperti itu. Ya jangan sampai kita ini mengkritik kalau orang ingin menghidupkan syariat Islam secara individu, secara lingkungan, secara masyarakat. Malah mungkin sudah pernah kita terangkan ada yang menyebutkan apa? Beragama itu biasa-biasa saja. Yang perlu itu bernegara. Kita balik, bernegara itu biasa-biasa saja. Yang paling penting itu beragama. Nanti di kuburan ditanya apa agama apa Indonesia atau Filipina atau Malaysia atau tidak ada pertanyaan itu. Yang ditanya adalah aga, agama balikan balik omongan seperti itu jadikan bumerang. Yang ditanyakan nanti bukan urusan Indonesia, urusan ini. Yang ditanyakan adalah aga, agama. Jangan menciutkan syariat Islam. Jangan menyempitkan syariat Islam. Ini hifzuddin, menjaga aga, agama ini paling urutan paling tinggi. Urutan nomor dua ini semua, semua hukum syariat Islam dikerucutkan menjadi lima ini. Ini menunjukkan kebenaran syariat Islam. Syarat hikmahnya syariat Islam. Yang kedua, hifzul hifzul nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Kenapa ada pensyariatan hukum kisos? ha, yang di, yang membunuh dibunuh walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab kisah itu kehidupan kenapa kok ada hukum kisos kenapa supaya tidak ha, tidak banyak sekarang orang membunuh di Indonesia ini dihukum berapa kadang ada tujuh tahun padahal membunuh mutilasi loh ini mutilasi naudzubillah min dzalik si isok kawin nang penjara ini hukum apa makanya akeh sing berok-berok nang pengadilan dari keluarga apa korban. Kenapa ya? Adil. Nanti logikanya mereka apa? Loh, ini kan hak asasi manusia yang membunuh. Lah hak asasi manusia yang dibunuh bagaimana? Ini dipikirkan. Makanya ada hukum kisos. Kenapa? Supaya tidak zaman dulu kalau ada orang membunuh akhirnya sak kampung bunuh-bunuhan, sak kabilah bunuh-bunuhan, akhirnya di atur dengan hukum kisos an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Diatur. Ini hikmah hifzun nafs. Pembegal bagaimana sampai dihukum ada namanya kriminal hiraba. Hiraba dihukum tangannya diputul, ha? kakinya selang-seling dibunuh. Ha? Disiksa selang-seling bukan hanya urusan potong tangan tapi selang-seling. Kenapa? Karena pembegal, mor Ini hukum Islam seperti itu diulas oleh seorang pakar hukum dari Mesir namanya Syekh Al-Allama Abdul Qadir Audah dalam dua jilidnya tentang masalah hikmah-hikmah syariat is Islam. Supaya kita sekarang kita sudah nggak bisa menerapkan mamang bisa double. Kita tidak bisa menerapkan minimal kita yakini syariat Islam ini benar. Hanya saja kita ini kelemahannya tidak bisa menerapkan 100%. Nomor tiga, hifzuddin, hifzul akal. Menjaga akal. Kenapa kok narkoba diharamkan? Kenapa kok homer diharamkan? Kenapa kok begini yang kaitannya merusak akal diharamkan? Karena kaitannya dengan hifzul akal, menjaga akal. Ini semua naf-naf Al-Qur'an, hadis-hadis 11 ribu hadis hukum, 500 ayat ahkam, ayat hukum. Kalau dikerucutkan, ini kembalinya kelima tadi belum kita sebutkan semuanya. Yang nomor tiga tadi apa? Hifzul akal. Menjaga akal. Menjaga akal. Akhirnya diharamkan hal-hal yang merusak akal untuk menjaga akal. Tak logis ya apa syariat Islam ini. Yang keempat apa? Yang keempat hifzul mal. Menjaga har harta diharamkan mencuri, diharamkan korupsi, diharamkan hal-hal yang kaitannya dengan membolimi harta orang orang lain diharamkan mengambil harta anak yatim diharamkan apa namanya rasuah kokoan diharamkan macam-macam kenapa hibul mal menjaga har harta menjaga diharamkan riba hibul mal menjaga har harta yang kelima hibul nasl atau hibul nasab menjaga anak turun menjaga keturunan makanya diharamkan zina diharamkan zi zina kenapa supaya jelas nasabnya anak ini supaya jel jelas ini termasuk tanda hari kiamat di banyak apa namanya anak-anak zi zina walayadzubillah sampai pernah di channel Saudi itu channel Arabia channel Al Arabia namanya channel Saudi kalau tidak salah atau channel Lebanon itu apa namanya biasanya itu? Kayak terop apa bahasa yang TV-TV itu? Kayak ulasan-ulasan gitu loh. Ulasan menghitung apa namanya jumlah anak zina di salah satu negara Arab. Wah, sampai di panti asuhan no. Ini anak zina ku wabe. Kita tidak sebutkan negara Arabnya. jadi isinya anak zina ku wabe. Walaiyadu bil, walaiyadu Makanya ada diharamkannya hal-hal yang di luar pernikah pernikahan supaya apa hibdul nasab atau hibdul nasl menjaga apa namanya keturu keturunan kita ulangi lagi jadi lima panca panca hikmah syariat kalau boleh kita bahasakan panca hikmah syariat lima hikmah dari syariat tujuan syariat maqasidus syariat maksud maksud maksud maksud, apa syari syariat apa itu din menjaga agama jadi apa lo ya hifzul apa tadi nafas menjaga ji, jiwa hifzul agal menjaga akal hifzul mal menjaga harta hifzun nasab menjaga anak tuh turun hifzun nasal atau dalam bahasa lain hifzul irid menjaga harga diri kalau kita mau kerucutkan semuanya kembali kepada lima ini. Ini sedikitnya menunjukkan apa kebenaran syariat Islam. Jadi tidak sedikit ketika orang-orang yang betul-betul mempelajari syariat Islam ya, tidak fanatik ya. Banyak dari non-non muslim ini masuk Islam karena mengetahui hikmah-hikmah di balik syari syariat, syarat hikmah. Syarat hikmah sekarang geliat masuk Islam di mana-mana tidak bisa terbendung. Apalagi sekarang zamannya sudah medsos-medsos ini ya. Zamannya internet tidak bisa tidak bisa terbendung. Meskipun banyak fasadnya, ya. meskipun banyak fasadnya, tapi tidak kita pungkiri geliat orang ingin mencari hidayah itu juga banyak. Karena terus yang namanya al-haq wal batil itu terus. Jangan bingung. Jangan bingung yang namanya kebenaran dan kebatilan terus. Mulai miladun habil wa qabil mulai zaman Qabil dan Habil terus ila yaumil qiyamah pasti ada namanya al-haq dan al-batil. Yang penting tujuan kita bagaimana membentengi syari syariat. Sekarang kadang-kadang kita habis debat-debatan tapi kita sendiri tidak menampakkan sunnah. Azhiri sunnah kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Tampakkan sunnah, bid'ah itu akan terbungkam dewi. Kita sendiri sekarang membela ahli sunnah wal jamaah. Kita sendiri tidak menampakkan ahli sunnah wal jamaah. Kita tersendiri tidak menampakkan apa namanya e, kepribadian kita sebagai sun sunni. Kok sholat Jumat golek masjid yang ono AC ini. Padahal gak jelas masjid ini ahli sunnah wal jamaah atau gak. Kan gak punya prinsip. Hah? Tidak punya prin prinsip. Apa posoan ini golek masjid yang ono AC ini. Ya akeh saiki masjidnya api-api yo ya, donatur gede ya sholat dikasih ada aslinya gak ngerti kok oleh selebaran gak jelas ini hati-hati kalau kita ingin membela ahli sunnah jamaah tampakkan kesunian kita jangan hanya berok-berok debat-debat percuma bukan berarti percuma tidak ada nilainya kalau kita bandingkan lebih baik wajadilhum billatihi ahsan penting tapi lebih penting lagi kita setiap individu sunni harus menampak menampakkan ini loh ahlu sunnah wal jamaah. Kita kenalkan mereka dengan profil-profil ulama, termasuk kaitannya dengan hikmah syariah ini. Al-Imam Sultanul Ulama, kalau antum kenal Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Quddisa sirruh. Ada namanya Sultanul Ulama di Bilad Syam. Rojoi ulama di daerah Syam daerah saya ini Lebanon, Syria, Palestine, ambil Allah, Jordan. ini daerah Syam. Karena jazirah Arab itu dibagi menjadi dua. ha? Dibagi menjadi tiga. Syam, Hijaz, Yaman. Ini sedikit wawasan sejarah ya. Jazirah Arab dibagi menjadi tiga. Syam, Hijaz, Yaman. Zaman Ben Sa'ono. Nah itu tambah diputul-putul, tambah diblok-blokkan orang barat. Zaman dulu yang namanya Jazirah Arab itu tiga. Hijaz, masuk ke Hijaz apa? Makkah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Yaman masuk ke Yaman mana? Sana'a, Hadramaut dan sekitarnya. Syam yang kita sebutkan tadi. Apa? Syria, Palestina, Lebanon, Yor, Yordan. Ini profil seorang ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Sultanul Ulama Al-Izz Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam rahimahullah pernah menyebutkan kaitannya dengan hikmah syariah. Kalau kita mau mengkerucutkan, kalau tadi Imam Syatibi mengkerucutkan menjadi lima, kalau Imam Al-Iz bin Abdul Salam punya apa rumus yang lain, beliau mengkerucutkan kepada satu kaidah. Semua, semua hukum Islam ini kalau dikerucutkan kembali kepada satu kaidah, apa itu? Sadul, apa namanya? Eh, jalbul masalih wa dar'ul mafasid menolak kemafsadatan, menolak kumudorotan, menolak segala mara bahaya, dan mengambil kemaslahatan. Semuanya. Kalau boleh kita rinci satu persatu. Yang lucu sekarang ini orang bukan hanya urusan hukum ya. Urusan-urusan yang prinsip dalam masalah agama pun tidak mereka yakini. Sampai masalah-masalah naudzubillah min dalik LGBT LGBT itu saya dibelo-belo. Ketika kita bicara tentang azabnya kaum Sodom menyatakan azab itu ada atau tidak? Nauzubillah min dzalik. Azab pun mereka tidak tidak percaya. Lu dalam Al-Qur'an enggak percaya. Oh, marilah kita berpikir apa pemikiran orang abad ke apa ke 21 bukan abad ke-7 ngomongane koyo ngono. Astagfirullahalazim. Eh, ini orang-orang yang mengaku orang-orang ilmu, ilmuwan, orang-orang cendikiawan, seperti itu. Sama sekali tidak mengindahkan apa yang tertera dalam Al-Qur'anul Al Karim. Mahjub, mah mahjub, tertutup. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahib Simtud Durar menyebutkan, "Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Ya laytahum sami'un nida fa'ajabu. Hujibu mereka ini tertutup. Cukup dihijab ini sudah azab itu. Kalau kita lihat dulu, mereka kok hidupnya ayam, eh, adem ayam enak itu dihijab dari kebenaran itu azab. Orang baca Al-Quran menyebutkan teks-teks Al-Quran tidak mau, alergi. Ada orang seperti ini, naudzubillah misalnya. Hah? Insya Allah yang hadir di sini tidak ada. Hah? Yang hadir, kalau orang seperti ini tidak mungkin hadir-hadir seperti ini. Kalaupun hadir golek-golek ele-ele itu ditulis garis bawah, bu. Di SMS no, sing ngomong kritik-kritikan ini biasa. Hah? Orang-orang tidak punya kerja, tidak punya kerjaan. Kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Bi asline wis seneng. Ya, masih ketok elek diapi-apiin no. Asline seneng. Bi asline wis gak seneng, aneh api di elek elek-elek. No. Sekarang ada orang yang seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Wal iyadu bil, wal billah. Terus terang aja. Paling enak itu terus ter, terus terang. Kepentingan apa kita? Gak ada kepentingan. Seneng enggak seneng, gak ada kepentingan. Kita sampai, kita sampaikan. Ini pentingnya memahami apa mulianya syariat is syariat Islam. Kalau memang di Indonesia kita tidak bisa menerapkan 100%, minimal jangan menjadi orang yang gembosi syariat Islam. Beristighfarlah. Istighfar kita ini. Di Indonesia tidak bisa 100% menerapkan syariat istighfar. Bukan malah menjunjung undang-undang hukum positif, undang-undang warisan Belanda dibanding Nabi Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Kejadian gak? Kejadian. Kok kerjaannya apa? Buka nang jerejo. Ini kerjaannya ngomong saya. Ayo buka bersama di gereja. Sahur di gereja gak tambah bentengi umat dengan kekuatan akidah tambah grogoti akidah umat. Ono apa gak sih kok ini? Ono. Kenapa orang diam semua? Tasuk, fanatik. Fanatik buta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan seperti dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, "La ta'rifil haq minar rijal." Jangan karena fulan bin fulan ngomong lalu ente vonis benar langsung. Jangan. Walakin erifil haq ta'rif rijalah. Ketahuilah kebenaran, insya Allah kamu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Salah kajian. Pelajari, belajar min afwahir rijal. Dari ku, dari guru-guru yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ini penting supaya kita tidak menyelewengkan syari syariat supaya kita tidak menodai syariat sudah kita tidak bisa melakukan apa apa namanya mempraktekkan syariat Islam secara totalitas malah termasuk orang yang memusuh memusuhi naudzubillah min min dalik bahkan kadang-kadang menafsir-nafsirkan Al-Quran dijauhkan dari semangat bahasa Arabnya. Loh, ini sedikit ilmiah ya. Sedikit ilmiah, maaf menafsir-nafsirkan Al-Quran tidak mau mengambil bahasa Arab ya, ya oh Al-Quran ini bahasa Arab bukan bicara etnis Al-Quran ini bahasa Arab inna anzalnahu Quranan Arabiya bilisanin Arabim mubin ini dalil-dalil lisanun ladhi yulhiduna ilahi ajami wahada lisanun Arabim mubin Jelas Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bahasa Arab harus dipahami melalui semangat bahasa Arab. Kaedah-kaedah bahasa bahasa Arab. Jangan ngawur. Jangan ngawur. Sekarang seperti itu dilihat. Diakal-akali seperti itu yang kita singgung di awal tadi. Tidak mau mengambil bahasa Arabnya lah ya. Oh, memahami Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana bisa menyelami makna-makna Al-Quran? Al-Quran. Semuanya. Ini penting. Hanya semakin kita insya Allah diistiqomahkan bukan hanya Ramadan saja kita hidupkan. Ini di beberapa pengajian kita sampaikan. Hidupkan lagi ini. Hah? Hidupkan lagi ngajian-ngajian di musola-musola. Bukan hanya tausiah ya. Tausiah semuanya orang bisa ngomong. Ngaji, ngaji kitab. Ngaji kitab di musola-musola Alhamdulillah misalnya ada langgar panggung, ada baitur rahmat, tapi jangan hanya itu, hanya harus dihidupkan lagi. Ada di sana Yai Khalil, ya kan? Ini dihidupkan lagi. Yang dulu mungkin ada lalu vakum dihidupkan lagi. Meskipun gak resmi-resmi, meskipun gak ake muridnya dihidupkan. Kalau TPG alhamdulillah banyak di mana-mana. Ada kiroati, ada macam-macam. Cuma ngaji. Kadang-kadang akidatul awam lo gak ngerti. Padahal akidahnya orang awam sifat wajib, sifat mustahil harus ini wajib. Tentang profil singkat Nabi harus. Ini pentingnya. Ayo kita hidupkan lagi. Kalau yang dengar ini takmir musola atau takmir masjid ya, kita hidupkan. Ngajian-ngajian, karena sekarang orang tidak banyak menoleh masalah kajian-kajian agama. Padahal pen penting kebahagiaannya dia bukan di dunia. Kebahagiaan dia di dunia mungkin dapat apa? dapat gaji berapa juta 18 juta ada yang kemarin nanya satu bulannya 18 juta zakat ya apa macam-macam ha ono nyimpen 100 juta wae kebahagiaan dunia paling banter bilang tahun sih besok boleh mulai kerjanya mulai 25 tahun misalnya paling banter berapa tahun tapi kebahagiaan akhir akhirat kita juga pikirkan supaya tidak nonsen tidak nol putul dari ilmu agama ilmu agama harus kita hidupkan lagi ha? banyak panggil ini banyak loh lulusan pondok-pondok banyak. Tinggal ger, tinggal kita gerak sama-sama dihidupkanlah, dihidupkan lagi ngajian-ngajian langgar-langgar. Ngajian supaya bukan internet, bukan game online sing rame. Hah? Bukan game online yang rame, bukan kafe-kafe tok yang rame, arek-arek nom-noman. Terus lagi sing ngaji-ngaji tua-tua, iki arek nom ndi? Arek nom ndi? apa ngajian, anake anak di nang kafe. Kafir mengremeng bisa. Harus seperti itu. Harus kita hidupkan kembali dengan semangat Ramadan ini insya Allah. nah, Insya Allah nanti setelah Ramadan tambah semak, semarak pengajian-pengajian ilmu, baca-baca ki, kitab ini bertambah banyak di mana-mana, di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi ilmu ilmu kita, memberkahi keluarga kita, جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك أفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من ذنب يمنع غيث السماء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا من ذكر رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الم... لنكونن خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الرحمن الرحيم عليهم غير مغضوب عليهم الضالين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله